ini dalilan ini? Dalilan. Auli kafi wa ghairuhum lima ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita sekarang pada halaman 385. Memasuki bab baru. dari kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi taala Bab firman Allah taala Innal insana khuliqa halu'a Sesungguhnya seorang insan al-insan ini adalah alif lam lil istighraq umum istighraq untuk mencakup Cuma nanti ada pengecualiannya seperti ayat yang selanjutnya ilal musallin. Bahwasanya al-insan min haisu annahu al-insan insan dari sisi bahwasanya dia adalah seorang insan memang diciptakan dalam keadaan halu Dan lafad halu ini adalah lafad yang termasuk lafad yang gorib. Untuk mengetahui tentang mana halu, Allah telah menafsirkannya idza massahu sarru jazu'ah. Wa idza massahu khairu manu'ah. Itu makna halu. Halu termasuk dari lafad-lafad yang asing untuk diketahui secara asalnya tapi di sini ditafsirkan oleh Allah SWT sendiri idza massahul syarru jazua. Sesungguhnya al-insan dari sisi keinsaniannya diceritakan dalam keadaan halu. Apa itu halu? Idza massahu syarru jazua apabila mendapatkan atau ditimpa kejelekan dia jazu keluh kesah. Jazu bukan hanya keluh kesah tapi banyak keluh kesah sangat berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Juga bukan sekedar manik tapi manu banyak mencegah. Dan apabila di apa dia dia mendapatkan kebaikan dia menjadi kikir pelit ketika ditimpa keburukan dia langsung keluh kesah. Dan apabila ketika mendapatkan kebaikan, dia manu banyak mencegah dan melarang tidak memberikan kebaikan yang sampai kepada dia. Ini sifat manusia. Tapi Allah mengecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ini juga termasuk keutamaan bagi orang yang memiliki Keutamaan berupa sholat. Ya kan? Orang-orang yang sholat. Tapi bukan sekedar mengerjakan, tapi menegakkan sholat. Tegak. Sholat tadi berupa ibadah yang harus tegakkan, bukan sekedar dikerjakan. Kalau sedang mengerjakan, menafikan mengerjakan sholat. Kaselanin para pemeras mengerjakan sholat, tapi menegakkan beda. Ya kan? Menunaikan yang wajibat dan yang masnunat. Ya kan? Menunaikan perkara yang wajib dalam sholat dan yang disunat sunatkan memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Amalan-amalan yang mustahabat dilaksanakan dalam sholat dan termasuk orang yang menegakkan sholat yang terpuji. Dan kalimat masa ya masuk ini ketika kita belajar bahasa Arab di awal kali kita mengenal mananya menyentuh. Ya kan? Menyentuh, masa ya masuk menyentuh. Tapi yang diinginkan di sini adalah bukan ketika tersentuh keburukan, tapi ketika tertimpa keburukan. Ila massau syarru jazua. Wa ila massaul khairu bukan ketika disentuh kebaikan, tapi ketika mendapatkan kebaikan. Sifatnya manu, Ya kan? Banyak mengaku-ngaku apa yang dia miliki. Gak boleh lepas dari tangannya. Ini sifatnya manusia yang dikatakan halu. Jadi halu ini adalah tafsirannya ayat setelahnya tadi. Ida massaul khairu zazua wa ida massaul khairu eh, eh, wa ida massaul syarru zazua wa ida massaul khairu manua. Itu penafsiran makna halu. Nah, maka ketika kita belajar diantaranya ilmu usul fikih. Di sana dijelaskan diantaranya adalah ada lafaz-lafaz yang gorib sehingga menjadi perbedaan dari kalangan ahli ilmu untuk menafsirkannya. Kalaulah bukan penafsirannya datang dengan gamblang dalam Al-Quran, kadang-kadang seorang itu bingung untuk mengetahuinya seperti ini. Lalu mananya adalah idamas sausar rujazuh wa idamas saul khairu manuah. Apabila dia tertimpa keburukan, dia sangat keluh kesah. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia sangat kikir. Lupa akan kebaikan tadi tentang dari Allah Ta'ala yang mana banyak orang lain yang memiliki hak pada kebaikan tersebut. Di antaranya adalah fukorok. Di antaranya adalah sihat fisabilillah. Dan yang lainnya banyak hak-hak yang harus dipenuhi. Tapi karena kondisinya halu seorang yang tadi menjadi terbalik. Maka di sana kecuali kan kecuali orang-orang yang sholat akan lepas daripada keadaan yang jelek ini berubah halu tadi. Kemudian dikatakan oleh beliau Imam Bukhari taala ahaluan mananya dzurun. Dzur yakni banyak keluh kesah. Halu mananya dzur, banyak keluh keluh kesah. Qala al Bukhari ta'ala. Qala al Bukhari rahimahullah hadis berakam sab'ala wa khamsami'a wa khamsatalatin. 7535. Hatta sana Abul Nu'man. Hatta sana Zariru bin Hazim. Anil Hasan. Hatta sana Amru bin Taglib. Anau kala. Atan Nabiya. Nabiya ni maf'ulun bih. Sallallahu alaihi wasallam malun malun sebagai fa'il. Atan Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam malun. Nah, sallallahu alaihi wasallam jumlah du'aiyah, jumlah i'tiradiyah yang enggak ada kaitannya dalam masalah i'rab. Itu seperti tadi yang kita pelajari. Bu Jamil. Waffaqakumullah bidzalika. Nah, paham? Seperti ini atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja. Malun Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini pada suatu hari, pada suatu waktu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apa? harta. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dengan harta tadi yang datang kepada beliau, atau kauman wa mana akharin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada suatu kaum harta tersebut dan yang lain tidak diberi wa mana akharin dan yang lain tidak dikasih. Fabalaghahu Hu ini damir mereka kepada siapa? Mas Dedi. Bapaklah kau. Rasul maka sampai kepada Rasul annahum yakni mereka sebagian para sahabat ngerendul atabu ngerundel ya kan oh ku dikai lewat ke dikai nah ini tengok itu tengok sifatnya manusia padahal yang memberi tadi nah, Nabi. Yang nggak memberi juga nah, Nabi. Apalagi kita. Ya kan? Apalagi kita. Jadi apa yang kita anggap ini bijak, orang lain tentunya akan tidak terima. Yang Rasul sampaikan saja, lakukan saja. Juga mereka atau ah, mana atau bapak. Sifatnya gerundel, teguran di, di belakang dan gerundel. Nah. Faqala maka Rasulullah SAW berkata, Inni u'til rajula wa ada'ur rajula. Sesungguhnya aku memberi kepada seorang dan aku tidak memberi kepada seorang ini dan aku biarkan seseorang. Ada ini biarkan, ku tinggalkan. Sesungguhnya aku memberi seseorang dan ku biarkan seseorang enggak ku beri. Dalam ukti. Waladhi ada'u habbu ilayya minalladhi ukti. Sedangkan yang aku Biarkan tidak ku beri, lebih ku cintai, lebih tersintai kepadaku daripada yang aku beri. Apa? Ukti aqwaman lima fi qulubi minal jaza wal halak. Aku memberi suatu kaum. Kenapa aku beri? Lima fi qulubihim. Karena pada hati mereka ada berupa jazak wal halak. Ini keluh kesah. Kalau nggak dikasih apa? Kalau nggak dikasih dia gerundel, sedih. Wa akilu. Aku ini fi'il mudhari. Nah, hamzah ini hamzah mudhara'ah. Mananya apa? Ku biarkan, ku serahkan. Nah, wakala yakilu. Wa akilu dan ku serahkan kaum-kaum tertentu kepada apa yang ilama ja'alallahu fi qulubi minal ghina wal khair. Filamernya apa di sini? Wakil itu. Ayo Mas Dedi. Kil. Ayo. Serahkan. Ayo kan. Dan ku serahkan kaum-kaum tadi enggak saya beri kepada apa yang telah Allah jadikan pada hati mereka itu berupa gina kecukupan dan kebaikan. Artinya Rasulullah SAW menjiwai para sahabatnya, menjiwai kaumnya. Siapa di antara mereka yang hatinya gampang keluh kesah? Siapa di antara mereka yang hatinya kuat? Ini dijiwai, diperhatikan. Sehingga dibedakan. Ada yang diberi, ada yang tidak di, diberi. Dan bukan berarti yang diberi lebih dicintai, tapi karena ada sifat-sifat yang kurang baik. Sehingga diberi maka kebaikan eh, kurang-kurang baik tadi yang pada hati mereka ini menjadi apa? Hilang. Dan yang sebagian mereka hatinya baik, kuat. Tawakalnya kuat. Ya kan? Maka tidak di, diberi. Perhatikan di sini, maka Islam itu adalah agama yang benar-benar memiliki kepedulian yang sangat dalam. Maka seorang wali Ya kan? Harus memiliki kemampuan dalam minimal dalam menjiwa sebagian orang yang ada dalam bawahnya, dalam aturannya. Taib. Wa akilu akwaman dan ku biarkan ataupun kuserahkan kaum-kaum tadi itu sebagian yang enggak yang mereka enggak saya beri kepada apa yang Allah telah menjadikan dalam hati mereka berupa gina, berupa kecukupan, berupa kebaikan. Minum di antara mereka yang Allah telah jadikan hati mereka merasa cukup dan baik. Ini Amru bin Taglib. Nah, ini termasuk rekomendasi langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada amru bin Taglib. Termasuk orang-orang yang baik hatinya yang kuat hatinya sehingga termasuk ditinggalkan tidak diberi. Maka berkata Amru, faqala Amru, maka berkata Amru, Ma uhibbu annali bi kalimati Rasulullah humurun na'am. Artinya beliau ini benar-benar ya kan? mendapatkan keistimewaan yang lebih daripada apa? Onta merah yang paling disukai oleh orang Arab. Harta yang paling dicintai adalah berupa unta merah. Maknanya, kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang sampai kepada Amru yang didengar oleh Amru bin Taglib ini benar-benar ya kan sangat istimewa di hati beliau menjadikan beliau semakin berjiwa besar di mana mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan sebagaimana yang tadi kita ceritakan dalam terus telasar tadi Rasul Wasallam merekomendasi siapa? Abu Abu Bakar. last terminal khuyala. Engkau wahai Abu Bakar bukan termasuk orang yang memiliki kesombongan. Ketika pakaian beliau apa? Senantiasa melok, melorot kecuali dijaga. Maka itu nggak boleh kemudian semua orang mengklaim dirinya orang yang bebas dari sifat kiber, sifat sombong, sifat angkuh yang semisalnya. Ya kan? Dan itulah penerapan dari salaf bahwasanya mereka bukan mengukur dirinya dengan Abu Bakar dalam masalah tersebut sehingga mereka semuanya ha, mengangkat pakaian mereka di atas mata kaki. Itu contohnya. Jadi nggak boleh kemudian saya orang saya seperti Abu Bakar, ya kan? Termasuk orang yang sombong, ya, semisalnya. Demikian juga saya seperti Amru bin Taglib. <clears throat> Cuma manusia berupaya untuk membiasakan dirinya, melatih dirinya memiliki jiwa yang kuat. Memiliki tawakal yang kuat. Enggak gampang terpengaruh dengan sekitarnya. Dan banyak manusia yang sifat seperti itu. Bahkan semoga saja kita dibersihkan oleh Allah dari sifat tersebut. Tengah kita punya sesuatu, kita iri. Kawan kita dapat sesuatu, kita iri. Dan semisalnya. Maka di sini buktinya tengok. Ini sifatnya manusia. Ya kan? Sebagian mereka diberi Rasulullah SAW, sebagian yang lain apa? Iri. Kurang enak perasaannya. Ya kan? Kemudian perlu diberikan bayan, maka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nggak ada lagi apa gurudul-gurudul di belakang. Maka seharusnya seorang Muslim dan seorang Muslim adalah seperti ini. Ya kan kadang dalam suatu jiwa ada perasaan gini dan gitu ketika datang syarat Islam kepada kita, maka kita harus pasrah. Harus pasrah dan menerima. Bukan hawa nafsu kita sebagai pemimpin. Lalu syarat kita pelin pelintir. Tidak. Inilah yang kita inginkan. Semoga saja kita diberi taufik. Nas'alullah taufik. Kita minta kepada Allah taufik. Baik. <clears throat> Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala asarhu li'annahu qala sallallahu alaihi wasallam minhum amru bin taglib. Nah. Kenapa Amru mengatakan mau hibbu annalli sebenarnya bagiku Bikalimati dengan kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Jadi maunya kalimat tadi sudah kalimat sangat istimewa bagiku. Saya nggak butuh yang lain. Wes cukup benar-benar pol bagusnya terhadap saya. Kenapa enggak mau seperti itu? Karena Rasulullah mengatakan minhum di antara mereka yang dijadikan oleh Allah hati mereka kuat, merasa cukup dalam hatinya, merasa kuat dalam hatinya. Di antara adalah amru bin sehingga Amru mengatakan apa yang telah dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu wa annahu lam yu'tihi lima jalallahu fi qalbi minal ghina wal khair dan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kepada Amr kenapa karena pada hatinya Amr tadi dijadikan oleh Allah ada berupa kecukupan dan kebaikan terus meminta apa lagi enggak ada lagi yang lebih daripada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang berupa ghina wal, wal khair dan yang memberikan rekomendasi ini adalah Nabi. Untuk am, Amr bin Taglib. Maka seorang mendapatkan nikmat yang baik berupa petunjuk dari Allah Ta'ala. Ini jangan lagi dibandingkan dengan dunia yang telah terluputkan dari dirinya. Kadang seorang itu terluputkan dari dirinya perkara dunia. Tapi dia mendapatkan petunjuk berupa paham agama, cinta dengan agama ini, dengan cinta yang baik itu sudah di atas segala-galanya. Apa itu? Nah, kalau terlalu pun dari kita. Kita kalau seandainya saya sekolah akan menduduki jabatan ini dan ini. Setiap bulan sekian. Bagaimana orang kampungku memuji saya? Bagaimana mereka akan mengagumi saya? Ini semuanya dibanding dengan hidayahnya Allah Ta'ala. nggak ada artinya. Maka kalau itu, seorang yang hatinya kuat, selamat tinggal tolak bain fakultas kedokteran, fakultas apa? Teknologi, Walaupun tinggal skripsi paling terakhir, selamat tinggal dan tolak ba bain. Mahfum? Nah itu. Kenapa? Karena hidayah Allah Ta'ala kita meninggalkan perkara yang nggak baik ini atau kurang baik itu lebih berharga dari segala galanya. Mahfum itu? Nah. Mahfum? Tapi makanya itu nggak ada istilah kekecewaan dalam terungkapnya perkara dunia jika telah digapai perkara yang lebih baik ini apa jalan menuju akhirat berupa petunjuk yang benar maka itu manat salaf ini manat salafi akidatan wa sulukan wa muamalatan wa ibadatan ini sudah tidak ada lagi taruhan dan bandingannya Hah? apalagi gelar selembar gelar mau LC lancang langsung cair eh? Atau seperti S2? eh? Apa? S2 ku bahasa yang paling tepat sinting Ayo. Kenapa? Karena dengan gelar tadi ada yang seorang itu memperjuangkan demokrasinya. Memperjuangkan kekufurannya. Dan yang semisalnya. Memperjuangkan taklitnya terhadap organisasinya. Ah. Ini. Ya, kan? perhatikan. Enggak ada nilainya. Jadi dengan demikian kita perhatikan ya ikhwah. Kebaikan berupa hidayah, berupa paham agama, berupa manat yang lurus. Ini enggak perlu dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini sudah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk. Petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dibandingkan apa lagi? Enggak ada. Ya kan? Maka dikatakan jadi al-huda la yu'adiluhu sayun. Petunjuk yang benar itu enggak ada sesuatu yang bisa membandinginya. Maka di sini perhatikan, mau uhibbu an bi kalimatin Nabi sallallahu alaihi na'am. Sudah wis Pokoknya kalimat tadi yang sampai kepada aku udah pol mentok istimewa bagiku dari segala-galanya. Perkara dunia. Hah? Perhatikan, maka dengan demikian kadang kita mendapati kaum kita, masyarakat kita. Betapa sedihnya ketika anak tadi dilihat cerdas, kemudian nggak mempelajari ilmu matematika, nggak mempelajari apa? Hah? Apa lagi? Ilmu fisika, nggak melanjutkan sekolahan sampai nanti terolah mendapatkan gelar ini dan kita semisalnya. Ini kita dapati kaum muslimin, kaum kita, keluarga kita, bapak dan nenek moyang kita saudara kita semuanya seperti rata-rata ilaman rahimallah. Tapi seorang yang hafal Al-Quran dan paham apa yang ada di dalamnya, bahkan diberi taufik untuk mengamalkannya sudah. Nggak perlu dibandingkan dengan dunia dan isinya. Hah? Maka dengan demikian berarti kan ya, bahwa kita bendung serapat-rapatnya jangan membuat SDIT. Sekolah Islam terpadu. Dipadukan antara petunjuk Nabi dengan petunjuknya demokrasi, P dan K, debat dan yang semisalnya ini nggak perlu kita bendung serapat-rapatnya. Nah, om, Ini doktrin, iya, kita katakan iya. Yes. Mahfum? Nah itu. Kenapa? Karena yang namanya bab satu dari ama mendung pintu keburukan ini perkara terbesar dalam Islam. Kalau sudah kita Masuk dalam pendidikan yang namanya SDIT. Nah, celah sudah banyak celah-celah yang dari situ masuk lawan Islam. Walaupun dengan baju is, Islam. Kalau nggak pakai baju Islam nggak akan nggak bisa terima. Harus baju Islam. Ya kan? Nanti berjubah kuliah ke tempatnya Mubtadi'ah, Muhammadiyah dan semisalnya. Nanti berjubah kuliah ke IAIN dan semisalnya. Yang tengok kalau nggak berjubah, ya kurang pas. Kenapa? Karena salafi. Bagaimana nggak berjubah? Nah itu. Kurang pas. Kurang mantep diterima oleh para madu'us salafiyin. Nah ini kita tengok. Ya, kan? maka lihat perhatikan, Syekh Mukbil rahmat ta'ala berkali-kali mengatakan, saya jati ijazahku ijazahku ini ya kan la sawi ba'ro tahu ba'ro keletong sapi Tolong tahu sapi? Rasulullah sering kali syahadatil la tusawi ba'ro. Nanti ba'ro kletong sapi. Maksudnya piye? Kletong sapi biasa jasa biasa ada lu jasa aku lu larang kletong sapi. Apa? Ini kalau untuk baca apa sendiri bukunya beliau. Itu berkali-kali beliau mengucapkannya. Padahal beliau lulus di mana? Lulus dari mana? Dari Saudi Arabia. Di Madinah, di Mekah. Siapa yang mengajari beliau? Para masayah kibar, murid-muridnya para masayah. Tapi yang namanya sahaja ijazahnya, ya kan? Sek larang kletong sapi. Apalagi sekedar jasa, oh jasa keluaran apa? Mid'in yai'in, mid'in unmu dan semisalnya. Apa? Preketek. Nah, larang apa? Bungkusnya lontong lontongnya Mbak ayah dulu itu. Nah, paham ya, Pak? Itu tengok. Kita ngomong bukan sekedar untuk guru, ini serius. Ya kan? Cuma kadang serius kadang-kadang apa? Yang bikin geli dan ketawa sedikit-sedikit. <clears throat> Maka kita perhatikan ya, Pak. Dulu kita nggak pernah kenal mobil. Kita di Afghanistan, di Pakistan nggak pernah dengar namanya semobil itu Kayak apa tuh suaranya, kayak apa tuh pemahamannya. Nggak pernah dengar. Tapi sejak itu kita sudah terbencikan dengan namanya syahadat-syahadat tadi. Ya. Kan? Maka jasa saya robek-robek. Ternyata apa? Cuma jasa SMA. Yang nggak ada artinya jasa SMA ya. Nggak artinya. Nggak noregani. Saya mau beli saja dari jamaah Islamiyah. Dikatakan apa? Latu sawi bakro. Nah, tengok. Jamaah Islamiyah Madinah. Kata beliau, Latu sawi bakro tidak semulia dengan tapi tidak semulia pak Kletong sapi. Nah, pak Itu bakro. Bakro ini kita sapi sitok, bukan bakro kita sapi wake bakro itu. Ini bakro sitok tok sak sak cicilan tok telpok tok gitu wae. Nah, ini sak saburan. Sak trek. Tengok ya, makanya berarti kan. Bakro ini sitok. Makanya tak ini tak ganggu wahdah. Seperti kolatun sebiji apa? Jeruk. Kalau bar ini kletong bisa satu truk bisa satu anu. Bagaimana kalau kletong satu truk malah nggak ada artinya dibanding dengan saja nggak ada nilai nggak ada nilainya. Wah. Baik. Nah itu. Maka kita katakan ya kau perhatikan. Kita insya Allah jangan sampai mundur dalam manhaj ini dari tahun 2001 di Surabaya. Ketika terjadi di negeri ini mulai pembentukan SDIT SDIT. Langsung waktu hari itu Ali Hasan Al Halabi bersama Salim Al Hilali, keduanya dari muridnya Albani. Di sana pertama kali manusia yang protes di dunia Indonesia ini saya. Ketika kawan-kawan kita sudah mulai membuat SDIT. Hari itu debat ujungnya apa? Udah Pak Masud, Jangan terlalu keras pada kawan-kawan kamu yang lain yang bikin jangan bikin lagi. Yang sudah jangan bikin, bikin lagi. Ini kalimatnya apa? Ali Hasan. Yang sudah bikin itu saja, yang lain jangan bikin. Dan sama saya, kamu antum jangan terlalu keras dengan kawan-kawan kamu. Udah kalau gitu sudah. Jadi yang bikin sudah, yang lain jangan bikin. Ini kesepakatan. Jadi oke, okay. jadi ternyata apa? Setelah itu semuanya bikin bareng-bareng. Mana yang siapa yang mengkhianat? Mereka yang peng pengkhianat. Sekarang yang bikin udah dimaafkan bikin, tapi yang belum jangan bikin. Ternyata setelah itu apa? Berbondong-bondong semuanya bi bikin. Apa ini? Eh, itu. Berapa tahun yang lalu? 18 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Ya. Ketika saya masih muda. Kalau sekarang masih datua semakin semangat. Bukan mundur semakin hangat dan semakin man mantap. Nah, itu. Bukan kemudian semakin tua mundur. Enggak. Kita berdalil dalam suatu asal kita berdalil maka dalil kita enggak boleh kita buang begitu saja. Kalau kita buang berarti kita membuang baju telanjang murah amari eh sini sini wong. Apa? Baik. Dan waktu itu adalah Ali Hasan sama Salim Ali Lali. Dan itu rapat khusus untuk para asatidah katanya. <clears throat> Maka dengan demikian ya ikhwah, hal ini benar-benar kita pertimbangkan. Dunia ini diantaranya adalah sehat, Ya kan? Enggak ada artinya. Petunjuk Allah SWT enggak ada perbandingannya dengan apa-apa yang didapatkan dalam dunia ini. Maka itu kawan-kawan kita anak-anak kecil hafal 5 juz, 4 juz, ini kita lebih syukur daripada apa? hafal 30 juz, kemudian nanti pulang-pulang membawa syahadah, setelah itu ngelamar kerja di sebagian organisasi. La ilaha illallah. Kok batal no apalanmu no nah, wis. Daripada hafal gue boleh duit. Saya perhatikan. wabiyahada annal waliya yanduru fil maslahah wa ta'lif. Dalam hadis yang telah kita baca tadi itu bahwasanya seorang wali Eh, wali. Wali itu yang mengurusi, yang mengatur, yang punya hak untuk atur mengatur, melihat dalam kemaslahatan dan taklif. Bagaimana taklif? Melunakkan hatinya orang-orang yang perlu dilunakkan. Itu namanya taklif. Kadang melunakkan dengan harta. Di ini. Ini perkara nggak apa-apa. Tapi kalau melunakkan dengan kita ini mudahana toleransi dalam berbuat jelek, ini nggak boleh. Mahfum? Nah, demi melunakkan kita ikut kampanye, kita ikut kejelekan mereka, katanya demi melunakkan. Ini enggak benar. Kalau melunakkan dengan hal seperti dengan harta semisalnya, enggak masalah. Bahkan kadang-kadang diwajibkan, kadang-kadang disebabkan tergantung situasinya, keadaannya. Walaysa ata'uhu liqaumin dalilan. Ini kenapa dalilan? Kabarnya laisa. Kabarnya lai, laisa. Dan pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum ini bukan sebagai bukti ala annahum ahabu ilaihi min gairihim La. Jadi Rasulullah memberikan kepada suatu kaum ini bukan sebagai bukti bahwasanya mereka yang diberi itu lebih dicintai kepada Rasulullah SAW daripada selain mereka yang tidak diberi. Ini tidak. Bukan sebagai bukti, bukan sebagai dalil. Qad yu'tihim ta'lifi aw likaffi syarihim. Aw li asbabin ukhra. Kadang Nabi memberikan kepada mereka karena untuk mentaklif. Untuk melunakkan hatinya. Atau untuk menahan keburukan mereka. Dikasih biar enggak semakin jahat. Nah. Atau karena sebab-sebab yang lain. Wa dan sedangkan yang lain yang tidak dikasih lebih dicintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Makanya ya kan? Seperti Raja Salman datang ke Indonesia, ngasih ke Cina, ngasih. Siapa tahu nanti bermanfaat bagi negaranya ketika terjadi nah, Terjadi apa? Terjadi konspirasi dari kufar untuk menghancurkan Saudi. Siapa tahu bermanfaat. Nah ini tuan kita terhadap beliau sang raja. Nah itu. om dok. Menghutangi dan semisalnya tanpa bunga. Tanpa riba. Siapa tahu nanti pada suatu saat berguna untuk membela negaranya ketika terjadi konspirasi nah, dari beberapa negara yang nggak suka dengan negara tauhid yang ada di Saudi Arabia. Nah ini termasuk apa? Ini termasuk kebijakan seorang wali. Bapak ke Indonesia duit berkarung-karung. Ke Cina berkarung-karung. Membuka hubungan dengan Israel. Nah, kenapa dibuka? Nah, ini yang tahu kemaslahatannya adalah orang-orang yang me menekuni masalah dunia politik dari kalangan para penguasa. Jadi jangan langsung dikomentari. Sebagaimana orang-orang yang nggak suka. Ya. Bagaimana membuka hubungan dengan negara kafir? Ya kan? Bos-bos musuh Islam. Nah ini semuanya yang tahu adalah mereka-mereka yang mendalami dan menjiwai masalah politik. Jadi nggak langsung kemudian diselah. Apalagi kadang-kadang sudah minta musyawarah kepada para masyayikh, para ulama, alul ilm. Nah, diantaranya ketika apa? ketika negara Saudi Arabia membuka hubungan dengan Amerika untuk membendung serangannya sahabat Saddam. Nah, kata saya mobil saya bin Bas dan para ulama yang lain benar dalam apa benar dengan teori dan fakta. Teorinya benar, faktanya juga benar. Nah itu. Karena benar-benar bisa ter, ter, terbendung. Niat jahatnya para penjahat ter, terbendung, tertahan terhadang. Nah ini bukan gampang seorang untuk menentukan kesalahan dan kebenaran dalam perkara tersebut. Kenapa? Karena hal ini kadang bukan ahlinya. Seorang yang berbicara bukan ah, bukan ahlinya. Maka di sini kadang memberi kepada suatu kaum untuk taklif atau untuk likaf fisarihim, untuk apa menahan keburukan mereka. Atau karena sebab yang lain. Sedangkan yang gak dikasih lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairuhum aula. Yang lain lebih dicintai tapi gak dikasih. Yang lain lebih dicintai tapi gak di, enggak dikasih. Wa hakku, haqqu. Yang lain lebih berhak tapi gak dikasih. Kenapa? Nah, lakin lil maslahah islamiyah. Yang lain lebih berhak, tapi nggak dikasih. Kenapa? Karena ya kan? Dalam hati mereka ada kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya lebih kuat dan yang semisalnya buka seorang ragu Baik. Sabar dulu. Habis dengar? Enggak dengar ya? Dengar enggak? Enggak dengar.